الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh. Gelisah. Mengapa gelisah? Apalagi sampai stres, depresi, psikosis, sakit jiwa yang parah sampai bunuh diri. Nauzubillah summa naudzubillah. Ketahuilah inilah di antara sumbernya. Pertama, ad-dunub al-kathirah. Karena terlalu banyak berbuat dosa. Semakin banyak dosa, semakin gelisah hidup. Kalaupun tenang, istidraj. Dusta dia bilang tenang, sebenarnya hatinya dalam kegelisahan. Wa man arada an zikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapapun yang hidupnya berpaling dari Allah menemukan kesenangan yang semu, kebahagiaan yang nisbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mahwa zanbu ya Rasulullah. Apa itu dosa ya Rasulullah? Dan maha kapi sotrika wa tahapu ayatali ala ayatali Dosa sesuatu yang buat kau gelisah dan tahap engkau takut sekali. Orang tahu apa yang tersembunyi di hatimu. Karena dosa. Yang kedua, karena banyak maksiat yang diperbuat dan tidak ada nawa untuk berhenti. Berzina, berzina lagi, korupsi, korupsi lagi, sogok, sogok lagi, dusta, dusta lagi, gibah, gibah lagi, gosip terus, gosip. Bagaimana tenang hidup? Sumber yang buat gelisah terus dilakukan. Sehingga hati itu penuh dengan zulumat, kegelapan. Hati itu penuh dengan kekerasan, beku, kalhijarah. Sehingga seperti batu, bahasa khaswah bahkan lebih keras daripada batu. Karena banyaknya kemaksiatan yang diperturutkan, yang terus dilakukan. Yang ketiga, al-hawa tutba'ah. Nafsunya dipuaskan terus, dituruti apa mau nafsunya. Orang bilang seperti minum air laut. Seakan melepaskan dahaga, Padahal tambah dahaga, tambah menyiksa dirinya. Ia puaskan terus nafsunya. Semakin lama nafsunya semakin menguasai dirinya. Akhirnya, sakau dia ketagihan. Dan tidak berdaya melawan nafsunya. Kemudian, mengapa gelisah? Karena terlalu cinta dengan dunia ini. Dunia ini sebentar, sekedar mampir ila abiris sabil. Seperti orang yang menyeberang jalan. Ini bukan tempat kita, tapi ini dicintai. Padahal tidak ada yang dibawa. Semuanya akan dia tinggalkan, bahkan ia sendiri tidak bisa menguasai ruhnya tak kalau sudah jadwal ke kematian tiba. Kemudian mengapa gelisah? karena dirinya terutama hatinya penuh dengan sifat-sifat busuk ria, sum'ah, bangga diri, dengki, dendam, senang berdusta, malas ibadah. Mengapa gelisah? Karena tubuhnya dibangun dari makanan yang tidak halal. Pantaslah setan terus menguasai dirinya, maka semakin gelisahlah dia. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan